Sebenarnya dengan adanya kemudahan bagi kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, mestinya ada kebahagiaan di sana karena kita pantas untuk berharap termasuk golongan hamba-hamba yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ilmu yaitu ilmu agama tidaklah bisa dimiliki, tidak bisa diperoleh oleh seseorang kecuali dengan dia mempelajarinya. Sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari, innama ilmu alam. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, maka Allah akan jadikan hambanya tersebut fakih, paham, mengerti tentang urusan agama. Hari ini kebanyakan kita mengukur hamba yang baik hamba yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah itu kalau dia kaya, ya enggak? Ya. Usahanya selalu sukses, bisa sekolah yang tinggi. Sebenarnya tidak. Ya. Itu tidak menjadi ukuran. Kita seringkali mengukur hal-hal yang seperti itu dengan dunia. Sebenarnya hajat kita kepada dunia tidak banyak. Sekarang siapa yang paling kaya di masjid ini? Gak ya mau tunjuk tangannya. Atau siapa yang paling miskin? Atau dijejer, diurutkan. Ayo berjejer bapak-bapak, ibu-ibu dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Bidanya apa? Hmm? Tandanya kalau dia kaya apa? Gajinya double gitu. Enggak ya. Sama mau yang miskin, mau yang agak miskin, agak kaya, yang kaya sampai yang kaya raya. Makanya sehari berapa kali? Ya rata-rata tiga kali juga kan. Kalau kemana-mana baju yang dipakai berapa setel? Satu setel juga. Kesini kendaraannya bawa berapa? Satu. Sendalnya sepasang. Apa bedanya? Ya. ya sebenarnya memang hajat kita kepada dunia itu sangat-sangat sedikit, minim. Makanya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia sebenarnya. Rasul Sallam bersabda man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazadihi, indahu qutu yaumi, faka'anna makhisat lahu dunya bihadafiriha Barang siapa di antara kalian pada pagi harinya dia telah mendapati aminan fisir di kondisi yang aman ya. aman pada dirinya aman pada keadaan keluarganya mu'afan ijazah di sehat walafiat badannya ini kalau di antara kita mungkin kondisinya nggak aman nggak bisa sampai sini aman tapi badannya nggak sehat mungkin juga nggak sampai di sini aman sehat indahu kutu yaumihi dan dia masih memiliki cadangan makanan untuk hari itu Fakahana matkiza kalau dunia bihada firiha. Maka seakan dia telah mendapatkan dunia ini dengan segala kemewahannya. Cadangan makanan kita ini bapak-bapak mungkin kita ini ibu-ibu nanti suruh ngecek di box itu kan kotak penyimpanan beras itu mungkin dibuka bisa cukup untuk dua minggu ya enggak atau mungkin dua bulan apalagi yang dirisaukan umur kita sampai besok oh belum tentu untuk sampai siang nanti aja juga nggak ada yang jamin maka oleh karena itu Ya sudah, berarti kita ini adalah tidak jauh beda, punya kesempatan bahagia yang sama. Dunia sudah menjadi milik kita, ya enggak? Pakaian ada, makanan ada, aman, sehat. Kalau disuruh pilih, pilih mana? Kaya tapi sakit-sakitan, ya? Kaya tapi sakit-sakitan, atau miskin tapi sehat mesti milih kaya tapi sehat pak nah, saya juga gitu kalau terpaksa harus milih nggak milih pak ya sudah lah saya pilihkan kekayaan itu kalau kita nggak sehat nggak bisa dinikmati cukuplah apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini juga menepis kesalahan ya dalam kita memandang atau memahami satu perkara. Beliau salam pernah bersabda, labak sabil rina lima liman Tidak ada masalah kaya bagi orang yang bertakwa. Wasikah liman ittaqa khairun minal rina. Akan tetapi kesehatan itu bagi orang yang bertakwa lebih baik lebih berharga daripada kekayaan. Nah, itu juga bisa dibuktikan orang sekaya apapun ketika sakit dia rela menghabiskan uangnya sebanyak apapun asal bisa kembali sehat. Sehingga oleh karena itu berarti kondisi kita secara umum sudah cukup untuk apa? untuk dari sisi hajat kita ya kebutuhan kita kepada dunia ini untuk bisa menjadi orang yang bahagia. Makanan, pakaian, rumah, kesehatan, waktu, udah ada semua. Tinggal kita lihat sisi yang lain. Itu kan sisi-sisi yang bawah Masalah ibadah. Ini yang kita akan jadi apa? Kita jadikan pembahasan kita pada pagi hari ini. Ternyata letak kebahagiaan kita, kualitas hidup kita itu justru terletak pada amal ibadah kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini merupakan tujuan bahkan tujuan puncak atau hikmah kita diciptakan oleh Allah. Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini beribadah semata-mata hanya kepada Aku. Jadi sebenarnya kalau ada orang kerjanya ibadah, ibadah, ibadah, justru wajar kan? Tapi kalau di masyarakat kita dianggap aneh kan oh, orang kok seringkali ke masjid. Kok yang bingung tetangga gitu loh. Ke masjid cuma berapa lah dikumpul-kumpulkan mungkin juga nggak sampai sehari sejam dua jam. Itu sudah diributin. Bok yang imbang lah dunia dan akhirat itu. Baru satu jam saja di masjid suruh imbang dunia akhirat. Padahal itu belum imbang juga. Mana bisa imbang dunia akhirat? Ya enggak? Wajar kalau seorang itu ibadah kepada Allah. Ya, pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah. Karena apa? Karena memang ini tujuan Allah menciptakan kita. Karena ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bicara hak kita, hak manusia. Bahkan hak asasi kita. Tapi pernahkah kita membahas hak Allah? Kalau kita bicara hak di satu sisi berarti kewajiban bagi sisi yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini. Kata Muhammad, Kuntu pada Nabi SAW anakima. Saya pernah ya, dibonceng Nabi SAW di atas seekor kima Berkendaraan berdua. Kalau kita akan pakai mobil ya, ini mah pakai sepeda motor kan ini ketawaduan Rasulullah SAW mau bersama sahabatnya berbojengan ya, berkendaraan bersama di atas seekor himar dan setiap waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk mengajar. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Maka muhammad menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau kemudian beliau SAW bersabda, Hakullahi ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an hak hamba, hak Allah atas hamba adalah mereka para hamba mesti beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wahakul ibadi ala Allah an la yu'adiba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab hamba-hamba yang beribadah kepadanya dengan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, ibadah ini adalah hak Allah, hak yang paling asas. Artinya kewajiban kita, kewajiban yang paling asasi. tingkat kebahagiaan kita itu sebanding dengan tingkat ibadah kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kebahagiaan yang kita bahas bukan kesenangan. Hmm. Kalau senang semua orang bisa senang. Senang itu bisa dengan yang halal, bisa dengan yang haram. Teh ini halal, kita minum. Orang yang suka teh, ada yang suka kopi, ada juga yang suka air putih. Senang. Ada orang minum homer, seneng gak kira-kira? Seneng dia. Bahkan rela untuk mendapatkannya dengan membeli walaupun dengan harga yang mahal. Tapi persoalannya, apakah orang yang mendapatkan kesenangan dengan perkara yang haram itu bahagia? Tidak. Senangnya cuma sedikit, senangnya sebentar, habis itu tersiksa, resah hatinya. Beda dengan orang yang mendapatkan kesenangan dengan sesuatu yang halal. Benar-benar senang itulah bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." فلا nuhyannahum حياة طيبة ولا najziyannahum أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Barang siapa mengerjakan amal soleh Baik dia laki-laki Ini bapak-bapak yang di depan ini Aungsa Ataupun perempuan Ibu-ibu ya. Semua disebut ini nggak ada yang dibeda-bedakan ya Ibu-ibu ya Kaum pula Barang siapa mengerjakan amal soleh baik dia itu laki-laki ataupun dia itu perempuan dengan catatan dengan syarat bahwa mukmin dia beriman apa jadi Allah wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik lebih daripada itu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan pasti pula kami balas amalnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan bukankah ini yang kita cari kehidupan yang baik al hayah at thayyibah saya jauh-jauh dari Jawa sampai Sumatera ini sebenarnya ya ujung-ujungnya yang dicari ya kehidupan yang bahagia, ya enggak? Apa setiap kita sudah merasa bahagia ini? Coba kita lihat lagi. Kehidupan yang baik bukan penghidupan ya. <laughs> Karena boleh jadi seseorang telah diberi oleh Allah kehidupan yang baik. Ini penghidupannya pas-pasan cenderung Senin Kamis. Ini ada masalah. Maka kita juga harus paham kehidupan yang baik itu yang seperti apa. Apakah orang yang mesti dia kaya? Tidak. Al-hayah at-taibah Hiya ya. Rahabatus sadri wa tuma'niyatul qalbi dada yang lapang dan hati yang tenang. Itulah hakikat kehidupan yang baik. Dada yang lapang dan hati yang tenang. Kalau jujur, boleh tanya ini, apa perkara yang paling membuat hati itu gelisah? Isu PHK Gak seberapa hmm? Nah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, walaupun nggak ada orang yang tahu. Kita yang merasakannya nggak enak, gelisah. Walaupun kita tutupi dengan kita tersenyum, tertawa, nampak ceria, berolahraga, tidak bisa. Kita yang merasakannya. Apakah orang yang menangis berarti dia tidak bahagia? Mengakui kekurangan, mengakui kesalahan di hadapan Allah, meminta ampunan. Plong. Seperti beban yang diletakkan. Kan ya? Tapi kan tidak setiap kita kan mudah mengakui kesalahan, apalagi minta ampunan. Bulat aja cari temen. Enggak apa-apa dong. Ya, kalau kita sudah berbuat ini cari. Setiap ustaz ditanya. Susahnya bilang astagfirullah gitu kan. Susahnya ngaku kesalahan. Mintanya dimaklumi. Kan enggak apa-apa. Kan enggak tahu enggak apa-apa. Pokoknya sampai kalau bisa orang satu kampung bilang enggak apa-apa. Apa gunanya? Jangankan orang sekampung, orang seluruh dunia mengatakan enggak apa-apa sudah. Tetap saja dia merasa nggak plong ya, ya karena urusannya bukan antara kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala azani Jadi kita harus menyadari kita itu hamba. Kita harus tahu diri. Maka kewajiban utama kita adalah beribadah tapi beribadah yang baik, beribadah yang benar. Nah, kita akan jelaskan satu sisi pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Makanya, seperti yang sempat saya singgung pada kesempatan tadi malam, untuk bisa beribadah yang baik, kita pun juga harus mohon pertolongan kepada Allah. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah untuk rutin kita baca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa zikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadati. Dan juga untuk bisa beribadah yang baik kepadamu. Sebagian orang itu yang nampaknya banyak ibadahnya, tapi ibadahnya nggak baik. Bagaimana nggak baik? Kadang nggak ikhlas? Bagaimana nggak baik? Kadang nggak benar? Bagaimana? Wong dia sendiri juga nggak paham atau apa itu ibadah. Apa definisi ibadah? Apakah ibadah itu hanya sholat, puasa? Tidak ya. Al ibadah Hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah sebutan yang mencakup ya, semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa ucapan ataupun yang berupa perbuatan. Baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu ya, ada yang sebagai memang ibadah mahdoh, apa-apa yang memang ditetapkan oleh Allah dari asalnya sebagai ibadah, seperti sholat. Sholat mau dilakukan dimanapun, kapanpun, itu namanya ibadah. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang ya, hukum asalnya mubah, bukan ibadah. Dia adalah sebagai sarana. Tetapi dengan niat baik dan kita rangkaikan demi kesempurnaan ibadah, dia bisa bernilai ibadah. Ya, seperti bekerja, ya kan, dan yang lainnya. Jangan pula nanti dikit-dikit mengatakan kerja dari pagi sampai sore, ya, sampai ada yang tambah dulu sampai malam, sholatnya lewat, ya, belajar juga enggak tapi dalilnya selalu apa kan kerja juga ibadah gimana kalau begitu nyambung nggak nggak nyambung ya bekerja itu baru bisa bernilai ibadah kalau ibadahnya sendiri kerjakan hukum asal kita harus tahu maka kita perlu ngerti ini wajib ini sunnah ini mubah ini haram ini apa makro. kalau tidak ya suka-suka kita nanti Gak ada skala prioritas dalam aktivitas Jangankan urusan dunia Olahraga Futsal habis-habisan Katanya, kan ini ibadah. Olahraga kan baik. Bukankah mukmin yang kuat? Eh, lagi-lagi itu ya. Lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pakai dalil pula. Jam berapa tadi putsa mulainya? Ya. Dari sore, asar. Sekarang jam berapa? Sembilan malam. Halo. Kan? Maghrib di mana? Diniat sudah, sudah diniatkan. Gak usah kita bicara urusan yang bukan ibadah. Kita bandingkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain saja. Kalau orang mengerjakan sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, itu ibadah kan? Tapi sholat duhurnya lewat, sholat asarnya lewat, bagus? Hmm? ada bagusnya. Harus tegas ini. Apalagi sholat duhur, sholat asar lewat hanya gara-gara urusan yang lebih rendah daripada yang tadi. Itu kehinaan, itu tidak benar. Kalau kita itu dibolehkan untuk satu urusan, ya jangan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Ida tabayatum bil inah Rahatum atnabal bakar Waraditum bil zar'i Sallallahu alaikum dullan ah, Wa tarakum jihad Sallallahu alaikum dullan La yanjuh kata tarju'u ila dinikum Kalau kalian telah mau melakukan transaksi inah Transaksi transaksinya itu hakikatnya riba tapi dikasih label jual beli. Kalau dalam Al-Quran jelas Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Nah ini akal-akalan. Hakikatnya riba tapi dikasih label jual beli itu namanya contohnya adalah jual beli hina. Dan kalian telah memegangi ekor-ekor sapi, artinya kalian telah rela dengan usaha-usaha peternakan. Ya, kalian juga telah ridho dengan pertanian kalian terlena sehingga kalian meninggalkan jihad maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang mana Allah tidak mau mencabut kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian kalau ditanya lagi, bukankah orang bekerja jadi peternak itu boleh? Sebagai petani boleh. Sebagai buruh, sebagai pegawai boleh. Siapa bilang nggak boleh? Bahkan sangat dianjurkan. Cuma kalau porsinya itu sudah over gitu kan. Dampaknya apa? Ini hanya sekedar contoh ya Nanti untung saya bukan petani, untung saya bukan peternak. Ini sekedar contoh. Transaksi jual belinya tadi juga sekedar contoh. Artinya, poin pertama, kalau kita ini sudah mau melakukan perkara-perkara yang haram, kemudian mencari pembenarannya. Ya dengan alasan ini alasan itu dilegitimasi begitu kemudian yang kedua berlebih-lebihan dalam perkara yang awalnya dibolehkan kerja mau jadi petani, peternak, pegawai, buruh berlebih-lebihan dalam perkara yang hukum asalnya dibolehkan tetapi berdampak kepada meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh agama. Contohnya apa? Dalam hadis contohkan jihad. Itu sekedar contoh. Prakteknya bisa jihad yang ditinggalkan. Bisa apalagi sholat. Orang nggak sholat gara-gara apa? Kerja. Berapa kali saya ditanya, Ustaz, kalau kita nggak puasa, gimana belaku kerjanya keras ngapain dodos dodos apa dodos sawitnya ya terus kapan puasanya kita balik kan kalau begitu mau puasa kapan malam atau di bulan yang lain kalau dasarnya memang nggak ada kemampuan ke ya nanti cari alasan yang lain. Terlalu banyak alasan. Kita susah mikir, setan nanti yang membisikkan. Kita itu untuk datang ke majelis ilmu untuk melakukan satu kebaikan itu susah cari alasan. Apa untuk alasannya ke sini tadi? Bingung kan? Tapi tanya setiap orang yang nggak hadir, yang biasanya hadir cepat nanti dia menyebutkan alasan. Apapun bisa jadi alasan. Ya enggak? Semuanya sah untuk dijadikan alasan. Enggak susah-susah. Mau seribu alasan bisa. Hmm? Entah kurang enak badan lah. Ya. Entah masih sibuk lah. Entah istri lah. Entah anak lah. Ya Hati-hati. Maka dalam masalah seperti ini hati-hati. Ini dua hal ini melakukan perkara yang haram, kemudian ya, mencari pembenarannya, dan kedua berlebihan dalam perkara yang hukum asalnya dibolehkan, sehingga berdampak kepada meninggalkan perintah. Ini akan mendatangkan kehinaan. Maka oleh karena itu hendaknya kita tahu orang kalau mengerjakan amal-amal ibadah yang sunnah saja tetapi berdampak atau dia mengabaikan yang hukumnya wajib itu saja sudah nggak benar apalagi orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang hukum asalnya wajib benda sunnah enggak Disebabkan itu dia meninggalkan kewajiban. Ya. Lebih tidak bisa diterima. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bahasan ibadah tadi. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi ini kalau secara umum dulu syarat pertama dan utamanya dia harus beriman kan ya karena ibadah ini siapa yang diminta beribadah? Semua manusia, bukan hanya orang Islam saja. Karena semua manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqul insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasuk budu rabbakum. Wahai sekalian manusia beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, kita bicara dari skop yang sifatnya umum terlebih dahulu. Syarat pertama tentu dia harus menjadi orang yang beriman. Menjadi seorang muslim. Kalau tidak, ia ya tidak akan diterima oleh Allah nanti ibadahnya. Tadi kan sudah kita singgung ayatnya. Man amila uh, salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan amal soleh baik dia laki-laki ataupun dia perempuan wa huwa mu'min dengan catatan dia ini beriman. Maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ah, kemudian lebih khusus pembahasan kita di lingkup orang-orang yang beriman, orang Islam, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan amal ibadah yang diterima itu mesti ikhlas dan ittiba. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah mukhlishina lahuddin mengikhlaskan agamanya tadi mengikhlaskan amannya tadi hanya untuk Allah hunafa dalam keadaan lurus dengan cara yang benar sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, ikhlas dan itiba ini dua perkara yang tidak bisa ditawar salah satunya, apalagi dua-duanya. Dua-duanya mesti diwujudkan. Sebagian kita ini kalau salah ditegur, hal kan yang penting ikhlas. Nah, kalau nadanya sudah begini, ini mesti ada yang diremehkan yang penting. Sudah nantinya begitu yang lain nggak penting. Ya ikhlas itu penting tapi bukan satu-satunya perkara yang penting. Ada hal yang penting yang lainnya juga harus diwujudkan. Lah kalau caranya begitu, untuk apa Allah menurunkan kitab, Allah memutus rasul? Toh ujung-ujungnya kita beribadah semau kita yang penting ikhlas, diluruskan nggak mau, dibenarkan nggak mau, malah marah. Ya udah itu urusan masing-masing, nggak bisa urusan agama ke urusan masing-masing. Ini urusan bersama. Rasulullah sendiri mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak sanggup dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu juga silahkan dengan hatinya. Ya artinya kita satu sama lain harus saling peduli. Lah kalau orang sekarang itu orang yang bagus, ya kan? Tetangga idaman itu yang cuek. Kita ngapa-ngapa pun dibiarkan. Sehingga kalau yang suka ngingetkan itu nggak bagus itu tetangga, rese kali. Ya enggak? Ya. ya. Sekarang yang kita jadikan patokan siapa? Kembali kepada masalah ibadah yang diterima oleh Allah. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah juga telah berfirman, berlaku, ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menguji kalian. Siapa gerangan di antara kalian yang paling bagus amalnya? Kita ini diuji. Untuk apa? Diketahui. Diketahui apanya? Siapa gerangan di antara kita ini yang paling kaya? Tidak. Paling tinggi jabatannya? Tidak. Paling ganteng, paling cantik, yang lebih jauh. Ya. Paling banyak amalnya. Enggak juga. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Jangan berpikir siapa yang paling banyak dulu, siapa yang paling sering. Nomor sekian itu. Al-Fudhul menjelaskan ini wa aswabuhu. Yakni siapa yang paling ikhlas dan paling benar dalam beramal. Itu maksudnya. Ringkas jawabnya. Ada juga yang belum nyambung. Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, apa yang kau maksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Beliau menjawab, Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah itu kalau dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya. Kalau dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah hatta yakuna khalisan sholaban sampai dia mau mengerjakan amalnya itu ikhlas sekaligus benar wa ikhlasu an yakuna lillah wa sawabu an yakuna ala sunnati rasulillah yang dimaksud ikhlas amal itu hanya dipersembahkan untuk Allah saja dan yang dimaksud dengan benar amal itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, memang itulah konsekuensi seorang Muslim. Kita masuk pada agama Islam itu dengan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah berarti harus ikhlas. Syahadat Muhammad Rasulullah berarti harus ittiba. Banyak di antara kita ini sudah lama memeluk agama Islam tapi juga belum paham, belum mengerti kenapa itu terjadi. Lagi-lagi karena apa? Malas belajar. Belajar agama, kalau belajar untuk dapat dunia ya nggak malas, sampai sarjana juga. Berapa jam kira-kira lo dihitung? TK, SD, SMP, SMA, kuliah, paling cepat 4 tahun lah. Sekarang 4 tahun rata-rata dah selesai oleh orang dulu lah lama ya, ya. Ah, ya. A sisi yang perlu kita tekankan di sini apapun ibadahnya tentu mesti dikerjakan dengan benar dengan ikhlas hanya persoalannya apakah setiap orang yang kita lihat mengerjakan amalnya sudah dengan benar. Berarti amalnya itu diterima oleh Allah. Amalnya itu berbobot, bernilai. Ada perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Yakni apa? Kebesertaan hati dalam untuk turut beribadah. Seringkali hati ini kita tinggalkan sholat misalkan. Masya Allah. Kalau dicek dari takbiratul ikram sampai salam. Bacaannya oh, persis semuanya ada dalam kitab sifat sholat Nabi. Gerakannya, masya Allah, semuanya juga ada dalam ya kitab sifat sholat Nabi benar. 100 Pahalanya berapa? Belum tentu 100 Ya, Laisalaka min sholatika illa ma'aqalta tamina Tidaklah kamu mendapatkan bagian dari sholatmu kecuali sebatas apa yang bisa kamu pahami dari sholatmu tersebut. Sehingga benar Rasulullah menjelaskan ada di antara orang yang sholat hanya mendapatkan separuh. Ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, seperlima, sepersepuluh. Sesuai dengan apa? amal hatinya, apa yang bisa dia pahami. Ada nggak yang nggak dapat pahala orang sholat? Ya, ada saja, kalau blank. Jangankan nggak dapat pahala, sholat dapat dosa aja ada kok. Benar? Gimana? Kok bisa? Ada yang bisa jelaskan? Sholat kok malah dosa? Hah? Ria Iya kan? Sholat kok ria ingin dapat pujian. Yaitu dosa. Mana dosanya? Lebih besar. Orang berbuat ria. Hmm? Atau orang mabuk-mabukan. Hmm? Ria. Ya. Jadi kita mikirnya orang sumber dosa itu diskotik bar begitu oh, Enggak. Kalau orang nggak punya ilmu di masjid pun tetap aja buat dosa dia. Nggak tanggung dosa dengan yang lebih besar pun bisa dia lakukan. Walhamdulillah. Baik. Di dalam kitab Tilkul Al-Aliyah wal Adkar Syekh Abdul Razak ya, di dalam pasal yang ke-19 menjelaskan Akal ta'abud al-qalbiyah lil zikri wa ghairihi min ibadah. Rukun-rukun ibadah hati ketika seseorang berpikir beribadah dari yang lainnya. Beliau katakan inna zikrallahi azza wa jalla wa taqarruba ilaihi bima yuhibbu min salihil a'mal wa aqwali. La yakunu maqbulan indallahi illa idza aqamahu al-'abidu ala arkanin thalatha. Wa yakubbu wa khawfu wa raja. Sesungguhnya zikir kepada Allah bertakorok kepada Allah dengan perkara-perkara yang dicintainya dalam bentuk amal-amal soleh dalam bentuk ucapan-ucapan ya, apapun ibadahnya sholat, puasa, sodakoh dan yang lain misalkan itu semua tidak akan diterima oleh Allah kecuali si hamba tersebut melakukannya dengan terpenuhi tiga rukun ibadah hati ini yakni cinta, takut, dan harap. Cinta, takut, dan harap. Ketika kita sholat, mesti di sana ada cinta, takut, dan harap. Ketika kita puasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersodakoh, harus juga di sana ada cinta, takut, dan harap. Silakan nanti dikoreksi, diperhatikan ibadah masing-masing apakah ibadah yang dilakukan selama ini blank dengan gitu kosong ya, atau bagaimana Fahadil akan Asalah satu Ia akan ta'abud al-qalbiyah Allati la qabula li ay ibadatin illa biha Ketiga rukun ibadah hati ini hmm. Ketiga perkara ini cinta, takut dan harap ini merupakan rukun ibadah hati. Yang mana ibadah apapun yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah kecuali mesti disertai tiga perkara tadi. Wallahu jalla wa ala yu'badu hubban fihi wa raja'an li sawabihi wa khaufan min iqabihi maka Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla diibadahi karena kita mencintainya karena kita mengharapkan pahalanya surganya karena kita takut terhadap siksanya, murkanya. Kalau kita bisa beribadah seperti ini, ah, masya Allah, ibadah kita akan jadi sangat-sangat berkualitas, berbobot, kuat. Kita lihat satu sisi saja. Ya. Kadang kosong tiga-tiganya. ada hanya terisi dua, ada hanya terisi satu. Ini semuanya kesalahan ini. Harus dengan tiga-tiganya. Ada orang beribadah kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa. Mau ikhlas kok Pak saya. Jadi ikhlas itu gimana ya? Yang nggak harap apa-apa. Kalau masih mengharapkan balasan itu namanya enggak nggak ikhlas ah ini ya nggak benar berapa banyak ayat berapa banyak hadis Allah menjelaskan orang yang ikhlas itu adalah orang yang punya harapan kepada Allah punya rasa takut punya rasa cinta Di antara dalil yang menjelaskan hal ini Dijelaskan oleh beliau waqad Allahu aidan atau kita jelaskan cara ringkas biar ingat dulu ya. Kalau dalilnya di dalam surah Al-Fatihah, insya Allah semua kita hafal. Pertama dalil cinta itu ada pada ayat Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah semesta alam. alhamdulillah itu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan. Ya. Maka di sini ada dalil mahabbah. Fihi al-mahabbah. Karena Allaha mun'imun wal mun'imu yuhabbu ala qadari in'ami. Karena Allah itu adalah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita dan yang memberikan kenikmatan tentu dia dicintai sesuai dengan kadar kenikmatan yang diberikan ya. lebih daripada itu wali anal hamda wal madhu ma'akubi lil mamduh dan juga karena alhamdulillah itu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan kepada yang dipujinya tadi dalam bahasa Arab pujian itu macam-macam misalnya ada asana itu sekedar pujian. Walaupun seseorang tidak mencintainya bisa. Mungkin tidak kita mau muji seseorang sementara kita tidak mencintainya. Mungkin saja, ya enggak. Oh ini ada tower yang tinggi, ada pekerja sana sedang masang antena. Tinggi kali kan, ya. di pun nyantai aja kan. Ya, nyantai aja uh, hebat betul. Enggak ya. ngeri orang ini, mantap banget ya saya baru 3 meter ya itu kalau nengok ke bawah sudah pusing padahal kita nggak kena cinta pun enggak mungkin bahkan kita bisa memuji orang yang kita benci memuji musuh musuh kita hebat betul persenjataannya lengkap ya payah dikalahkan padahal kita benci Nah, Alhamdulillah itu pujian yang disertai dengan kecintaan. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan kewajiban ya, untuk ada rasa harap adalah Ar-Rahman Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita tahu Allah itu maha memberi, maha mengasihi, maha menyayangi. Tentu kita mengharapkan kasih sayang Allah itu. Maliki Yaumiddin yang memiliki yang merajai hari pembalasan ini menghadirkan rasa takut karena setiap apa yang kita perbuat Allah nanti akan membalasnya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada azabnya. Biasa, harap takut, harap takut itu selalu ada. Ya. Atau dalam surah Al-An'am ayat 15, kul ini ahafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim." Katakanlah, sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Robku, aku takut ada Bayomi adim. Takut ada di hari yang sangat besar itu. Tapi anehnya kita ayat-ayat yang sebanyak itu, hadis-hadis yang sebanyak itu kalah dengan perkataan semisal seorang sufi yang kenal dengan nama Rabi'ah Adawiyah yang mengatakan Allahumma in kuntu a'buduka khaufan minarika ahrikni ya fiha ya Allah kalau aku beribadah kepadamu ini hanya lantaran karena aku takut kepada nerakamu udahlah bakar saja diriku ini di dalam nerakamu wa in kuntu a'buduka tama'an li eh, fi jannatika fahrim minha atau kalau aku beribadah ini karena mengharapkan surgamu Sudahlah, haramkan surga itu untukku. Kayaknya hebat ya, kajiannya tinggi ini. Apa ini? Ini nantang Allah namanya. Nabi saja selalu mengajarkan kepada kita untuk berharap dalam setiap kita beramal Beliau bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa berpuasa Ramadan karena keimanannya dan juga karena dia mengharapkan balasannya dari Allah ikhtisar maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Di dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, "Man kutima lahu miskin muhtasiban Allah azza wa dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia telah beramal memberi makan kepada orang miskin muhtasiban Allah dengan mengharapkan balasannya dari Allah maka dia masuk surga. Wa man khutima lahu bi shaumi yaumin muhtasiban 'ala Allah 'azza wa jalla dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berpuasa di hari itu, mengharapkan balasannya dari Allah, maka dia pun masuk surga. Waman kutima lahu biqauli la ilaha illallah muhtasib muhtasiban Allah azza wa jalla jannah. Demikian juga barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan balasannya dari Allah, dia pun juga akan masuk surga. Pantas ya, kita dapati kebanyakan kita tuh kalau bekerja, beramal ini apa beribadah malas. Ternyata hatinya kosong. Pantas juga nggak bisa sabar. Ini saya ya jujur bekerja di perawat sana. Aturannya apa? Mesti masuk pagi. Ya. Dari jam 7 nanti istirahat jam setengah 12, masuk lagi setengah 2, pulang jam 17 atau jam 5 sore. Dalam bekerja itu kan susah. 8 jam kerja, kadang panas kalau pas di lapangan. Kalau lapangan banyak ini kadang pening juga. Sudah begitu salah sedikit karena bentak sama bosnya. Dikata-katain misalkan. Udah begitu kan Kira-kira ketika hari itu kena marah sama bosnya. Besok saya masuk atau enggak? Masuk. Ya. Enggak ngomong begini kan. Saya bekerja dari pagi sampai sore, ya, belum dibayar, dimarahin. Udah kalau begitu enggak masuk besok. Walaupun hari itu tanggal satu kerjaan banyak capek besok tanggal 2 masuk juga tanggal 2 kerjaan belum selesai Ternak marah tanggal 3 masuk juga nggak dibayar tuh nggak dibayar tanggal 4 gitu lagi diulang-ulang terus tambahin kerjaan baru kena marah lagi juga tanggal 5 masuk nggak dibayar juga Sampai tanggal 20 masih begitu juga. Enggak dibayar. Tapi saya sabar. Apa yang bisa membuat saya sabar? Hah? Kalau saya tanggal 26, Pak. <laughs> ya. Demi mengingat hari pembayaran, hari pembalasan lah ya. Demi mengingat hari pembalasan tanggal 26 itu, saya rela bertahan Gak cengeng. Lah kita hari ini kalau kerja datang terlambat, apa kamu terlambat? Ya ini Pak tadi bocor begini begitu kan. Awas, jangan terlambat lagi. Ya Pak. Besok nggak terlambat, datang setengah tujuh. Tapi kalau tak Pak, kira-kira dia terlambat. Pak, Mohonlah ya besok jangan terlambat. Pakai kata mohon ya. Insya Allah Ustaz. Bener besok nggak terlambat. Hah? Nggak datang. Aduh. Ternyata kita itu kuat dalam ya, hanya urusan dunia saja. Urusan untuk mendapatkan akhirat rapuh, lemah, yaitu tadi kosong hatinya, mungkin dia nggak ingat hari pembayaran itu ya istilahnya dibalik sedikit lah ya tapi pengaruhnya besar ini coba kita ingat hari pembayaran nanti ya. insya Allah kita bisa bisa sabar kalau enggak ya kayak kayak gitu lemah banget Badan kita jadi lemah, mental kita jadi lemah. Coba kalau jogging ya, jalan sampai 5 kilo, sanggup. Ngangkat barbel, sanggup, kuat. Masjid yang cuma jaraknya 50 meter dari rumah, sanggup nggak? Kok jadi berat ya? Aneh. Mungkin sebagian orang daripada harus sholat Empat rakaat di masjid itu lebih ringan nyangkul di sawah dari pagi sampai sore. Memang ini urusan yang aneh. Ya. ya. Diajak sana seret itu nggak mau. Udah bapak duluan lah ya. Kesannya mau nyusul ya. Dah seminggu ditunggu nggak nyusul-nyusul juga. Bapak duluan ya. Sopan banget ya Maka penting dalam setiap beramal kita harus apa? Mengharapkan balasannya dari Allah. Kita ini sudah hafal hadisnya dari semenjak kecil. Apa itu? Innamal a'malu bin niat Lanjutannya yang penting apa? Wa inna malikul imri'in Sesungguhnya setiap amal itu pastilah disertai dengan niat. Wa inna malikul imanawa dan sesungguhnya setiap orang hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. An-niyah indah salaf ya al-irada. Niat itu menurut para ulama kita artinya keinginan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia maukan dengan amalnya tadi? Kira-kira sekarang. Ini kan hadis sudah kita hafal bahkan, bukan sekedar kita dengar. Bahwasanya wa inna malikul dan setiap orang hanya akan dibalas atau mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau dia nggak ada niat, nggak ada keinginan dengan balasan Allah, dengan surga. Kira-kira nanti pada hari kiamat dikumpulkan. Si pulang dapat ini, dapat itu, masukkan surga. Ini, amalnya nggak seberapa sih. Giliran gitu si Polan yang satunya ini amalnya banyak, nggak dikasih apa-apa, komplain nggak kira-kira. Loh, itu yang cuma sholatnya seribu rakaat dikasih surga bidadarinya sekian begini gitu saya ini seratus ribu gitu kan seratus kali lipat kok nggak dapat apa-apa dan dulu kamu menginginkan Surga enggak? Enggak. Ingin bahasa ini? Enggak. Ya sudah. Bukankah wa inna malikul imri'in Setiap orang hanya akan mendapatkan bahasa sesuai yang diinginkannya. Kok kamu komplain? Berarti kamu bohong. Bener kan? Sok-sok. Iya enggak? Sok enggak butuh. Sok jual mahar. Itu gayanya kita kan kayak begitu ya, begitu di apa ditenangi bahasa Jawanya ditenangi begitu benar-benar dibegitukan eh, eh ternyata nggak terima maka oleh karena itu penting di sini tetapi harus ada ketiga-tiganya ya jangan hanya rasa haram saja rasa takutnya juga ada takut nanti jadi kan diterima oleh Allah sehingga apa habis mengerjakan amal ibadah istighfar, sholat habis sholat istighfar. Kenapa? Ya memang kita habis mengerjakan amal kebaikan, tapi kita sadar ada bagian yang tidak sempurna. Sholat ada bagian yang kurang khusyuk, kurang cuma nina mungkin istighfar. lah kalau orang habis berbuat maksiat saja suruh istighfar payah, apalagi habis sholat suruh istighfar lah bingung dia nanti habis puasa kok istighfar habis sholat kok istighfar kayak mana ya, ya karena selalu saja ada yang tidak sempurna khawani wa'afatibillah azan yang maka oleh karena itu para ulama menjelaskan seperti sebutkan oleh Ibnu uh, Islam Taimiyah eh, dalam kitab beliau Al-Ubudiyah atau dalam majmu' fatwa beliau. Wa man abadallaha bil hubbi wahdah fawa zindiq. Wa man abadallaha bil khawfi wahdah fawa haruri. Wa man abadallaha bil raja'i wahdah fawa murji. Wa man abadahu bil hubbi wal khafi wal raja fawa mu'min muwahhid. Maka barang siapa beribadah kepada Allah hanya modal rasa cinta saja, berarti dia ini orang zindik, orang munafik. Ya kayak tadi kan, ngakunya nggak ngarep apa-apa. Begitu nggak dikasih apa-apa betul, komplain ya. yakinlah kan, pasti nggak terima nanti dia ya. gayanya tuh ya Allah kalaupun kau masukkan aku ke neraka kalau itu memang eh, mau aku pun ridho apa ya kan baru kepanasan saja berteduh ya kan masukkan neraka ridho ini aneh-aneh tapi ada juga pengagum-pengagumnya hal-hal yang menyelisih fitrah ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya modal rasa cinta saja berarti dia itu zindik, munafik. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya modal rasa takut saja berarti dia itu kharuri, kharij. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya modal rasa harap saja berarti dia ini murjiah. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan segala rasa cinta, takut dan harap sekaligus, itulah mukmin muwahhid. Orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah. Jam setengah tujuh. <laughs> Maka oleh karena itu, ya kita berusaha lah ya kita tingkatkan kualitas ibadah kita apapun ibadah yang kita kerjakan ya kita sertakan di sana rasa cinta kita, rasa harap kita dan rasa takut kita sehingga yang beribadah semoga bukan hanya lisan dan badan saja tapi hati ini juga beribadah. Olah lam kalau saya ini memang biasa tepat waktunya. Tapi mau ditambah boleh tanya jawab saja. Enggak. Tanya jawab saja. Silakan. Nih. Ah, seperempat jam lah. Karena mungkin ada yang ternyata mau masuk kerja juga ya. Kalau saya maklum, kenapa kalau di Jakiat itu ya diarsip, arsip Kalau arsip itu tetap memang ada bagian yang harus tetap kerja. Bukan hanya libur, malam pun ada ya eh, masuk ya. Silakan. Ibu-ibu juga boleh malas nyatet ya, ya langsung juga bisa. Ya. Eh, gimana eh, seharusnya gitu. Kalau orang-orang terdekat kita itu kan dia udah mengerjakan ibadah dari kecil sampai dia udah tua gitu kan. oh. Dari kita terus kita memberitahukan itu memang yang dikerjakan itu banyak hal-hal yang mengisi sunnah uh, setelah kita sampaikan itu memang ada terbesit di hati itu kecewa kadang-kadang <laughs> sampai sakit hati gitu itu iya. gimana iya menyampaikan itu kita perlu hati-hati sekali ya dalam kita berdakwah dakwah itu juga ibadah dan juga harus ikhlas Ikhlas itu amat ibadah kita kita persembahkan hanya untuk Allah. Maka orang yang ikhlas dia tidak akan kecewa. Ya. Perlu didudukkan dulu. Ikhlas itu tidak identik dengan amalan itu mesti terasa ringan. Ya, Ikhlas itu yaitu tadi definisinya. Dalam beramal hanya untuk Allah dan mengharapkan balasannya dari Allah. Terlepas ada pujian atau ada celaan itu nggak berpengaruh. Kita beramal, ada yang memuji. Itu merusak amal kita atau tidak? Tidak. Kecuali kalau pujian itu diharapkan. Kita beramal, ada yang mencela, merusak amal kita atau tidak? Tidak. Kecuali celaan itu ditakuti. Maka orang yang beriman ini dalam beramal. Bukan karena mengharapkan pujian, bukan juga karena takut celaan dan bukan karena tamak kepada dunia. Kalau kita dari awal sudah lurus niat kita, ya kita sebatas berusaha dengan cara yang memang telah diajarkan Rasulullah dengan upaya maksimal dengan doa yang menyertai perkara orang itu menerima atau menolak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita merasa sakit hati tidak perlu kita merasa tidak dihormati tidak dihargai ya tidak perlu Sebagian orang tidak bersabar dan ini sebuah kecelakaan yang besar. Rasul SAW telah menjelaskan ada dua orang bersaudara dahulu. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Maka saudaranya yang ahli ibadah ini prihatin, selalu dinasihati saudaranya yang selalu berbuat maksiat. Terus begitu. Sampai pada suatu hari saudaranya ini kembali berbuat maksiat sedemikian rupa. Ya. Saudaranya ini mengingatkan lagi. Orang Sumatera ini bilang ini parah juga ini tiap apa diingetin Akhirnya marah Memangnya kamu itu diciptakan untuk mengawasi aku. Ya, Udahlah tinggalkan saja aku. Biarlah ini menjadi urusan antara aku dengan Allah. Ini marah, ini marah. Saudaranya marah juga. Apa katanya? La yaghfiru Allah wa la jannah. Allah tidak akan mengampuni kamu atau dikatakan Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala marah. Man yata'alla alayya an la yaghfiru li fulan. Siapa yang telah lancang tadi mengatakan bahwasanya aku tidak akan mau mengampuni si fulan? Sungguh aku mengampuninya dan bahkan aku membatalkan amal kamu. Di lain riwayat diutus malaikat mencabut nyawa keduanya. Diadakan kepada Allah. Saudaranya yang telah lancang tadi mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Mengatakan, sekarang aku mengampuninya dan aku memasukkannya ke dalam surga. Apa yang bisa kamu perbuat? Tidak ada kata dia. Nah, sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Kalau logika kita, yang rajin beribadah tempatnya mana? Surga. Yang rajin maksiat neraka. Kenyataannya beda. Kenapa? Kita lupa bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau mengampuni, Allah bisa mengampuni. Kalau Allah mau mengajak, Allah bisa mengajak. Nah, dosa saudaranya tadi terkait dengan perbuatan maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Sementara yang satunya sekali berdosa, apa yang dia perbuat terkait langsung dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kebablasan dia ngomong. Keceplosan hanya sekali saja tersungkur wajahnya di dalam api neraka. Jadi intinya di sini kita mesti dengan ilmu kalau tidak dengan ilmu, nanti perasaan yang mengontrol kita, emosi. Kalau sudah begitu nanti bahaya. Maka nih, niat sudah harus lurus dari depan. Kalau enggak, orang itu kalau sudah kecewa, udah ngeri. Ya enggak, obatnya susah. Kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar dan kewajaran, ya kan? Apa? Kecewa. Sampai-sampai seorang karyawan saja kecewa kan udah 10 tahun nggak dinaikkan pangkatnya diam-diam pabriknya dibakar ondok dia kan tengok lah kan gitu atau dia di PHK atau baru diancam baru diancam sedikit sama majikannya eh majikannya sampai anak-anaknya dibunuh hati itu seperti itu dan hati itu yang mengendalikan kita Awalnya baik-baik saja. Ya, makanya hati-hati. Kita bisa aja kuat dari satu sisi, kadang lemah dari sisi yang lain. Masalah niat tadi. Maka pangkal dia itu ya tiga tadi. Ima dia mengharapkan pujian atau dia ya takut terhadap celaan atau karena tamak kepada dunia. Sebagian orang dia tidak tidak mengharapkan pujian. Untuk apa pujian nggak kenyang juga nggak ada gunanya. Sebagian orang mengharapkannya, ya maka dia kalau mendapatkan pujian kata oh betul-betul hebat nggak perlu minum ekstra jauh sudah wah dipuji saja itu kan lapangan itu bisa itu di apa rumputnya dipotong sampai habis yang lain sudah pulang dia belum pulang kan begitu kuat ujian tapi yang lain enggak tapi jangan dikira dia sudah selamat ini badan kamu kuat mestinya kamu ini berangkat jihad lah barang-barang saudara kamu misalkan adalah ah, ada apa ini oh kamu bisa jadi komandannya kamu lagi pinter lagi begini oh nggak mempan gimana ya dibalik tidak dengan puja dengan celahan apa takut ya jangan-jangan kamu ini perempuan <laughs> kalau perempuan pakai rok lah ya kan? panas nggak kira-kira hmm? apa kau bilang mana mana mana senapan sekarang juga saya berangkat di masyarakat kan, kan kita begitu maka motivasi untuk ada orang agar berbuat kan ada gotong royong kerja mati atau nampaklah apa dibilang orang nanti ya, apa dibilang orang bukan kerjalah pahalanya banyak itu bukan begitu nampaklah kalau nggak kamu nggak nampak apa dibilang orang nanti menghindari celaan itu juga lawan dari ikhlas ya, ya kan nah, dakwah ini hati-hati ya karena kita berhadapan dengan orang yang hidup kalau kita ngasih duit orang pasti senang tapi kalau kita kasih nasihat, bisa kita dimusuhi. Jangan sampai dakwah kita, ajakan kita nggak diterima, kita tersinggung. Saya ini orang tua di sini. Udah gitu bos, kaya pula saya. Nggak diterima. Tersinggung dia. Nah, dimusuhi. Berarti nggak ikhlas. Tapi perlu dipahami ya, ikhwan ibu-ibu. Dakwah ini bisa berupa kerja kolektif kelompok. Saya yakin mayoritas kita pernah nonton sepak bola. Ya. Jangan menganggap apa stiker apa setrika. Stiker ditempel itu ya, menyerang lah ya, bikin gol. Itu dia bisa gol sendiri itu saja. Enggak, kawan-kawannya yang giring dari belakang, pontang panting, ya enggak. Ada yang sampai gulung-gulung, ya enggak. Sampai bola itu benar-benar ada di depan, dia tinggal, nah, kan gitu. Dakwah juga begitu. Ada kawan kita masih suka riba, rentenir. Satu datang si A, dalam tinggal itu, itu haram itu, itu riba. Kamu nih. Baru kamu yang ngomong riba bapak saya aja, paman saya aja, ibu saya aja, saya nggak ada yang ngasih tahu. Hmm, apalagi kamu cuma lulusan ya, SD, oh, yang mempan. Datang orang kedua, si B, ngasih tahu, udahlah berhenti. Enggak lah, ya. Ini kerja enak kok, gitu. Tapi udah mulai anak ini. Ini orang kedua yang ngomong. Besok si C ngomong lagi. Datang kepada dia kawannya. Udahlah, itu riba Dosanya besar, tinggalkanlah. Masa sih? Eh, eh, responnya sudah beda. Masa sih? Kan gitu. Nah, Besok lagi datang orang keempat. Ibarat bulan ini digiring, digiring, digiring, digiring, digiring kan begitu. Ya, tinggalkan itu iya kan haram itu terpikir juga sih ya. lah orang keempat udah lihat kelima kan kasih tahu apa makin lunak dia orang kelima nih datang kan Iya kan iya mungkin saya pertimbangkan ya pertimbangkan ya. Ah, datanglah orang tanam tadi. Ibarat bulan sudah di mulut Jawa kan. Gimana? Kamu masih suka rentenir juga, kamu suka dengan riba. Itu dosanya besar paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Iya, saya sudah ngerti juga. Insya Allah bisa tinggalkan sudah. Ya, saya tobat. Kata nama siapa? Hmm. Gak ada kalian mempani saya ini. Ya, kalau saya yang ngomong diterima. Ya, coba dia yang datang pertama, kan cemeh juga. Benar ya? Jadi dakwah itu begitu. Setiap kita sebenarnya punya andil, ya. Dan andil lah. Hasil itu Allah yang menghitungnya. Ya ada orang bisa dakwah sendiri, dan tidak ada. Kolektif ini, ya. Maka oleh karena itu setiap kita coba kita optimalkan andilnya. Jangan pula nanti orang yang pertama si A ini kan nggak paham urusan bahwasanya dakwah itu urusan kebersamaan tersinggung pula. Eh saya yang ngomong nggak diterima. Giliran si E yang ngomong tadi orang keenam tadi ya apa si F yang ngomong diterima. Padahal si F ini murid saya itu. Iya tapi muridnya kan jadi penyerang dia kan dia jadi bad, ya ibarat permainan kan hmm. begitu ya harus tahu posisinya ada masalah sama saja kalau muridnya nyampaikan pertama nah, dia yang di depan dia yang cetak gol udahlah semua amal itu sudah ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala andil kita berapa hasilnya kita serahkan kepada Allah itu keberhasilan bersama sebenarnya maka juga jangan ada di antara kita suka mengklaim mengklaim begitu. Kadang menyakitkan hati saudaranya juga kan. Masjid ini saya dulu yang bodoh. <laughs> itu yang enak tadi kan. Tahu-tahu kok ada lima orang jamaah nggak jadi aktif. Gara-gara pengurusnya masjid ini saya yang ya kata-kata saya gitu kan. Ah, ada yang sensitif. Ini perkataannya salah, sikapnya yang meninggal ke masjid juga salah. Kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Dianggap penghalal perbuatan yang salah tidak bisa. olah Allah Pak, Ah ini terakhir ibu-ibu. Ya. Ayo benar agak apa? Tengok dulu pertanyaan jangan iya atau enggak. Eh, jual beli ingat itu begini. Dua orang bertransaksi A sama B. Si A ini sebenarnya begini loh dia itu butuh duit. Si B punya duit. Ya. Berapa duit yang dia butuhkan? Sebenarnya dia butuh duit 10 juta. Lah si B ini jangankan 10 juta, 1 miliar pun punya dia. Usahanya banyak, ada toko, ada hotel, ada apa maka si ada tak B. Uh, saya beli sepeda motornya ya. Berapa? Ya. Cash 10 juta. Ya. Begini. Kredit setahun 12 juta. Ya, gampang-gampangan kan. Gitu ya saya beli kredit ya 12 juta misalkan begitu jadi harus bayar tiap bulan sejuta sejuta juta deal ya deal paham ini sudah tergambar ya jadi si A mengatakan pada si B saya beli sepeda motor itu 12 juta tempo se setahun. Dah, ini milik saya ya sudah ya. Nah, sekarang ini Pak, saya jual kepada Bapak sepeda motor ini, tolong dibeli cash. Berapa? Eh, 10 juta. Dah. Ah ini duitnya. Jadi si A tadi pulang bawa motor atau bawa duit? Berapa? 10 juta. Dengan tanggungan harus mengembalikan 12 juta. Ini kan akal-akalan sebenarnya. Paham? Kenapa ya transaksinya hanya dilakukan antara si A sama si B? Pada hakikatnya dia nggak butuh sepeda motor, ya kan? Dibeli, dipakai aja belum, ya? Dijual. Dan si B ini sebenarnya yang dia butuhkan riba yang 2 juta tadi. Ini contoh jual beli ingat. Hakikatnya pinjam meminjami, ya kan? Yang hukum asal pinjam meminjaminya adalah transaksi sosial, bukan transaksi komersil, ya maka berlaku ketentuan tidak boleh mengambil manfaat kulu qadim cara manfaat fawarib karena setiap bentuk peminjaman yang di sana ada pengambilan manfaat apakah itu berupa materi atau jasa atau apapun maka itu adalah riba hakikatnya si B tadi meminjamkan uang 10 juta mestinya baliknya juga 10 juta tapi sedikit dengan ya, rekayasanya tadi, dia bisa mendapatkan 2 juta tambahan. Sehingga hakikatnya ini riba, tapi diberi label jual beli. Itu contoh jual beli inah. Ini haram. Maka kita harus teliti. Maka dalam segala sesuatu itu butuh kejujuran. Ini tidak jujur ini. Tidak jujur. Ya. Makanya Rasulullah berpesan, Alaikum bisdiki. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Kalian itu wajib berlaku jujur. Karena kejujuran ini membawa kepada kebaikan dan kebaikan ini akan membawa ke dalam surga. Wa iya kumbal kadib. Fa inal Yahdi ilal fujur wa ilal fujur yahdi ilal nar. Dan awas jangan kalian itu berdusta, jangan berbohong. Karena dusta ini akan membawa kepada keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejahatan itu akan menyebabkan masuk neraka. Allah Allah ya. ya, terakhir ya. Nah, dulu. Waktu dua tiga, ngeri kali ini. Ini malah injury time. <laughs> Kayak main bola aja kan, makin eh, waktu mau habis nih. ya iya, pak. Pernah saya mengajak mengajak kawan pergi tadi, tapi jawabnya gini pak, nah, Ustaz. Nah, udahlah yang penting kita ini mengajarkan suruh menghentikan kegawah, udahlah. Jadi prinsipnya gitu aja. Yang penting kita menjalankan perintah Tuhan. Nah, mengen, nah, menghentikan larangannya. jadi itu ya prinsip yang bagus itu iya ya prinsip yang bagus prakteknya yang nggak bagus gimana cara kita bisa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya kalau tidak dengan ilmu ini memang kebanyakan kita hanya pandai bersilat lidah saja banyak barang-barang yang busuk, barang ya. barang-barang yang nggak berguna, barang-barang yang buruk, tapi bungkusnya kemasannya itu oh luar biasa. Ya, ya sabar saja, kita jelaskan benar. Kadang kita ngelendeh saja orang benar, ya memang itu. Tapi kan untuk bisa itu kita kan butuh ilmu dan belajar itu termasuk perkara yang diperintahkan dalam agama ini. Ya enggak? Ya udahlah, nanti kita mengerjakan perintah dengan karangan. Nah iya, ini dalam rangka untuk mengerjakan perintah. Benar ya? Kita diperintahkan nggak untuk belajar? Sangat diperintahkan. Kenapa? Karena tolakul ilmu itu fahidotun sangat fardu bagi setiap muslim. Kita jelaskan begitu saja. Allah insya Ya nggak apa-apa, silakan dulu. Dua ya, ya dua dua. Yang belakang dulu. Ya. saat uh, kita mau atau atau bisa dijelaskan. Iya. Hati itu memang luar biasa. Kita kan ada anggota badan, ya, jawareh, tangan, kaki, ada lisan, dan ada hati. Kalau dalam masalah kemampuan, ini yang paling paling lemah terbatas. Mata ini maunya baca Quran, wah nanti malam lima lembar lah. Eh jangankan lima lembar, satu lembar aja belum selesai. Nah, kan begitu. Mau sholat niatnya nanti malam kayaknya bisa ditujukan. rakaat baru dapat dua rakaat udah diputuskan udahlah ditutuplah tiga rakaat lah bibir kan begitu lemah ah, kita itu begitu hmm? mata tapi ya lemahnya itu tergantung motivasi hati ya kayak nonton bulan motivasinya kuat kan hampir dua jam yang melotot bisa tapi kalau nonton ustaz gitu kan lima menit aja sudah apalagi khutbah Jumat ya enggak. Baru amma ba'du itu kayak orang di amma ba'du. <laughs> Aduh. Ya ngerti lah, pulang gak dapat apa-apa. pantas gak tambah-tambah, ya kan? Ya. ya maka lisan lebih luas kemampuannya. Sebagai lahan amal, dia lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Maka orang bilang lidah tak bertulang ya enggak. Hati ya ini malah lahan yang tidak bertepi nggak ada lelah-lelahnya. Ya. Misalkan untuk kita berkeyakinan, kita punya keyakinan ya Allah itu tidak punya anak, benar ya? Ada yang pernah merasa lelah punya keyakinan ini? capek saya sudah 40 tahun membawa keyakinan bahwasanya Allah tidak punya anak. Saya letakkanlah barang satu jam lah hari ini nanti dari jam 7 sampai jam 8. Eh? Eh, jam setengah 8 mati pula kan? Allah bilang. Enggak, enggak ada lelahnya. Dan dalam waktu yang sekejap hati itu bisa melakukan banyak hal. Melakukan banyak hal. Maka enggak ada pengaruh bisa hal itu selalu menyertai dari awal, tengah dan akhir. Bahkan dari awal ketika niatan sudah ada, kalau nanti ada keterbatasan kita tidak bisa mewujudkan, itu pun sudah dapat pahalanya. Kalau hati tidak menyertai, ya ibadah kita lalai. Dari tengah dimulai. Yang dari awal sampai tengah ini berarti lalai. Ya bisa demikian. Jadi dari awal ya, ketika dan setelahnya upayakan itu selalu punya ya. Itulah yang harus kita optimalkan. Ibadah hati ini itu ladang amal yang tidak apa tidak terbatas sangat sangat luas bisa kita optimalkan sebagai sumber pahala yang sangat besar. Allah Rasulullah. Terakhir ya Pak. Ya. Eh, ini tertarik dengan cerita yang masalah kehidupan di kantor tadi. Jadi hmm. seorang pegawai harus masuk jam tertentu, pulang jam tertentu. Iya. Sekarang eh, saya pernah baca eh, juga salah satu tulisan saya lupa Ustaz siapa. Jadi dia menulis bahwa dikhawatirkan gaji pegawai itu ada bagian darinya yang haram apabila dia tidak memenuhi uh, jam kerja tersebut saya harus 8 jam sehari ya. dia iya. cuma jam sebenarnya seperti itu nah uh, sekarang banyak dengan kasus yang ada di lapangan itu kadang-kadang tuh bos langsung misalnya nih eh, perusahaan mengizinkan masuk jam 7 memang jam jam 5 katakanlah kadang-kadang bos itu bilang total masuk jam berapa tapi jangan terlalu siang misalnya sampai jam 8 gitu ya tapi nanti kenapa lama jadi 8 jam bos mengizinkan nah itu seperti apa yang seperti kemudian yang kedua aplikasi yang lain Eh, kadang saya lihat uh, ada kawan yang melakukan sholat duha seperti itu ya iya. di tengah-tengah jam kerja itu apakah bagaimana sebenarnya karena saya pernah membaca yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan asal ada izin ya seperti sholat pagi seperti itu ya. Nah, iya. itu seperti apa? Pertama bos mengizinkan kita sesuatu harus didudukkan kalau bos itu memang berposisi sebagai wakil ya kan wakil dari yang punya perusahaan yang memang tidak mungkin seorang punya perusahaan semuanya diambil sendiri diberi kewenangan untuk membuat kebijaksanaan membuat aturan maka insya Allah gak ada masalah ya kenapa karena memang dia adalah berposisi sebagai wakil berarti dia laksana pemilik dari perusahaan itu kalau memang posisinya sebagai wakil seperti itu ya tapi kalau hanya sekedar kong kali kong aja kan karena bosnya sendiri memang suka begitu kan ya biar aman itu nah, itu lain cerita itu ini harus bisa dipilahkan ya enggak izinnya itu benar-benar izin ya Artinya beliau memberikan izin begitu ada yang lain, artinya sebuah kebijaksanaan atau hanya dia ada kepentingan pribadi di dalam kebijaksanaan yang dia buat. Jadi artinya tidak ada masalah ya. Karena kebiasaan dalam segala hal itu bisa dan dibuat kalau itu memang posisi bos sebagai apa wakil dari pemilik, dan itu memang biasa. Ya. Jadi perlu kita merinci akan hal itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di tengah jam sholat, jam sholat jam kerja kita mengerjakan amal-amal sunnah seperti sholat duha? Tidak boleh. Ya karena akad kita itu kan seperti akad jual beli, akad kita sepakat bekerja sekian jam, maka telah menjadi kewajiban kita untuk itu. Sehingga kita harus tahu hukum setiap masalah. Sholat duka itu hukumnya sunnah. Ya. Maka jangan mengalahkan hal yang wajib. Saya pernah ditelepon kawan, sudah hampir jam 5 gitu kan dari dari Jogja sana. Ya. Di mana katanya? di kantor kan ini udah sore setengah lima kamu ke kantor kamu oh, kamu digaji berapa lah ceramah dia kan tetep tetep tetep tetep tetep gitu saya bilang akhi saya seorang muslim sudah terikat perjanjian kerja saya tidak akan pulang sebelum jam 17.00 saya pegangi janji ini diam dia jadi pikirannya itu orang, wow, kerja sampai jam lima nih aku berdunia dan seterusnya. Lain dulu permasalahannya. di masa pemula. Sekarang, ya, bedakan permasalahannya. Kita misalkan sudah ada janjian ini. Ini hari apa? Hari Minggu ya? hari Ahad. Kita janjian jam sembilan sama kawan. Kita siang ini menceraikan ya dan dia ketemu di mana nih oh ketemu di sana ya di kebunnya si Polan jam berapa jam 9 lah nanti kita duhur menjelang duhur pulang ada dua jam udah dapat banyak ikan banyak itu udah begitu apa setengah sembilan kan mikir jala ikan dapat apa gitu ya. ikan bisa beli di pasar lah ah mending saya manfaatkan waktunya untuk sholat duha saja sholat duha ibadah ya enggak yang pertama sholat duha dan kedua <laughs> tetap jalaikan tadi kalau seorang muslim yang benar mestinya yang dipilih yang mana tadi Ya. Jadi bukan urusannya sesederhana ini urusan ibadah, ini urusan dunia. Bukan sesederhana itu. Tapi ini di sini ada janji yang harus dipenuhi. Walaupun perkaranya hukum asalnya mubah menjala ikan tadi, tetapi di sini ada janji yang telah dibuat yang hukumnya wajib untuk dipenuhi. Hukumnya wajib. Maka ketika itu nggak benar dia nggak jadi berangkat demi untuk mengerjakan sholat duha tadi. Walaupun sholat duha itu ibadah, mantap kan? Ini apa? Dunia. Oh ini akhirat, ini dunia katanya. Oh nggak bisa. Nah, maka oleh karena itu ya setiap kita itu harus profesional dan proporsional gitu. Ya umpan dua papan, puluh makom makom. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dengan begitu insya Allah ya kita bisa mempertanggungjawabkan setiap sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada orang lain yang terdolimi, tanpa orang lain yang tersakiti, tanpa ada orang lain yang terkhianati. Tanpa ada orang lain yang terugikan. Ini prinsip kita. Saya rasa cukup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ini semoga Allah menambahnya dan kembali saya sampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada semuanya bapak-bapak, ibu-ibu dan juga panitia masjid semoga Allah membalas ya kebaikan kita semua sebagai simpanan di akhirat dan semoga apa yang kita pelajari Allah berikan kepada kita kefahaman keberkahan, pahala yang besar dan taufik dalam kita mengamalkannya. Akhirnya kita cukupkan. Allah alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin subhamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz telah ya